Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ihwani fitin wa akhti fillah Asrizakumullah Kita masuk bab baru Setelah membahas, membahas masalah uzlah Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab baru yaitu kitab buat adabis safar tentang masalah adab-adab safar kita semuanya Insya Allah pernah mengadakan suatu safar Tentunya kita juga penting untuk mengetahui bagaimana adab-adabnya dan juga bagaimana tentang ilmunya dalam masalah tersebut. 6. Nah, <clears throat> adapun nanti mungkin ketika ada doroh saya terpaksa ya mungkin libur ya. Jadi ini taklim paling berapa pertemuan, berapa kali pertemuan yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Syekh Nam pada duhur pada maghrib ataupun pada 6 jam pagi. 6. Taib, kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk menambah 6 ilmu kita tentang masalah adabus safar. As-safaru wasilatun ilal khulasi min mahrubin anhu awil wusuli ila marhubin ilaihi safar itu merupakan wasilah wasilatun ilal khulas. yaitu wasilah untuk melepaskan dari sesuatu yang ditakuti atau yang tidak disenangi atau al-wusul atau untuk menyampaikan kepada apa-apa yang ia senangi terhadap sesuatu tersebut. Lain ini safar atau dengan istilah lain namu farqatul bila di ila di akhir yaitu meninggalkan satu negeri nam ke negeri yang lain. Ini ini as-safar mufa, mufarq, nam mufaraqah al-bilad ila biladil akhir. Nah, meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain atau tempat ke tempat yang lain. Ini adalah safar. Di sini belum menjelaskan itu satu wasilah nam itu jalan untuk melepaskan dari yang ia takuti dari yang ia tidak senangi. Ini untuk sampai kepada yang ia senangi, yang ia inginkan. <clears throat> As-safaru safaron. Safar itu ada dua macam. Nah, kata beliau, safar ada dua macam. Nam safarun bidzahiril badani anil watani yaitu safar secara dohir badan enam safar dengan dohir badannya dari satu negeri nam dia meninggalkan negerinya dia meninggalkan desanya dia meninggalkan tempatnya ke tempat yang lain ke desa yang lain ke negeri yang lain lain ini enam satu macam dohir ya kita bisa melihat, kita bisa melihat dengan mata kita. Nah, tak ada seorang mungkin dia safar ke Jakarta, ke Surabaya, kita bisa melihatnya. Ini safar nam dohir, badannya terbang, nam pindah ke tempat yang lain. Ini <clears throat> yang tentunya ketika seorang muslim ketika dia ingin safar ketika dia ingin meninggalkan satu tempat. Nah, ini perlu diketahui. Ini waktu yang tepat, waktu yang munasib. enam atau hari-hari yang tepat kita harus pandai memilihnya di atas ilmu. Sebagaimana beliau bagaimana ketika safar, enam dan juga para sahabat yang lainnya memilih waktu yang sangat tepat. Hari yang tepat dalam satu hadis Rauh Bukhari Muslim Nam Laqol lama kana Rasulullah sallam yakhruj Nam illa fiyamil Khomis Sungguh beliau sedikit ya keluarnya Beliau sangat sedikit ketika safar kecuali pada hari Kamis Nah ini ini ketika beliau mau safar, mau pergi ke suatu tempat, nah mengadakan suatu rihlah kemana, lebih-lebih ketika dalam peperangan, beliau dan juga para sahabatnya juga memilih hari yang memang sangat tepat. Di antara hari Kamis. Nah, pada perang Tabuk, beliau memilih hari Kamis untuk enam mengadakan satu safar yaitu menggempur musuh. Enam. Nah ini di hari tersebut Kenapa bisa demikian? Kenapa beliau memilih hari-hari yang demikian? Di antara hikmah. Nah, kenapa beliau memilih hari Kamis? Karena memang yomun turfa fihi al-a'mal. Ini. Pada hari tersebut itu akan diangkat amal-amal Bani Adam yaitu amal-amalannya kita semuanya kaum muslimin yang soleh, amal yang soleh ataupun yang amal yang jahat. Nam akan dilaporkan kepada Allah Taala. Ini si amalannya akan dilaporkan kepada Allah. Nam dan beliau sangat cinta ketika dalam keadaan dilaporkan amalannya dalam keadaan dia beramal soleh yaitu enam untuk safar yaitu perang pada waktu tersebut. Nah ini demikian juga kita disunahkan untuk puasa Senin Kemis. Nah ini karena hikmahnya demikian. Pada hari Kamis tersebut amal-amal soleh diangkat, dilaporkan kepada Allah Taala. Nah, ini harinya. Nah, kemudian juga mungkin waktunya apakah siang, apakah malam, apakah sore. Maka ada keterangan dari hadis. Nah, bahwasanya yang terbaik ketika safar, ketika dia meninggalkan suatu tempat itu adalah ketika awal nahar. Ini awal siang. Awal siang. Bukan waktu siang, bukan sore, tapi awal siang. Ini afdoliahnya Afdoliahnya sebagaimana enam beliau katakan dalam satu hadisnya, enam hadis Sahr bin Wada'ah Raul Dawud dan Tirmidhi dalam hadis yang hasan beliau mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha ay fi awalih nahar ini ya Allah berkatilah beri barokah untuk umat saya yang dia mengadakan satu kegiatan yaitu fi awalih nahar pada awal siang harinya Nah, suatu kegiatan, suatu amalan. Di sini maksud dalamnya yaitu suatu safar ataukah mungkin belajar talabul ilmi ketika pagi harinya sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 6 takala menerangkan dalam masalah waktu-waktu tersebut dimakruhkan nah untuk kita tidur pagi hari di awal waktu kita jangan tidur karena waktu ini adalah waktu yang sangat bagus untuk kita mengadakan suatu aktivitas untuk safar, untuk belajar, untuk kegiatan hal-hal yang berfaedah, mencari nafkah. Naam. Wa ja'alna wa ja'alna asya dan kami jadikan enam siang yaitu sebagai ma'ash mata pencaharian untuk mencari nafkah. Nah, jangan tidur Seorang santri juga demikian jangan banyak tidur ketika pagi harinya, tapi hendaklah kalian dia mencari ilmu, belajar. Ini rizki kalian sebuah ilmu ketika pagi mau belajar bukan tidur. Rizki bagi seorang pekerja ketika dia mungkin berdagang, ketika seorang petani lain. Mereka akan mendapatkan al-fulus, mendapatkan uang. Tapi kita sebagai talibul ilmi, rizki yang, apa yang kita dapatkan yaitu sebuah ilmu ketika pagi harinya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini, ini enam masalah safar, yaitu pilih yang paling tepat waktunya, yaitu di siang awal siang hari. Ini cara afdoliahnya, bukan larangan kita juga safar di siang hari atau sore hari. Enam tergantung kondisi waktu, karena sekarang keadaannya lain Nah, ketika zaman dulu ya beliau memilih safar ketika awal siang karena agak panjang waktunya. Ketika mungkin pakai onta, ketika pakai kuda. Nah, nah sekarang banyak ya kendala. Atau mungkin sudah lebih maju. Nah, dan juga waktu-waktunya kadang nggak pas tiket berangkat jam sekian kita nggak kita memilih awal siang ternyata tiketnya nggak bisa jamnya jam siang atau mungkin sore padahal kita mungkin maunya ingin awal siang nah ini ini kadang nggak bisa tapi ingat walhasil kesimpulannya di sini adalah afduliyahnya ketika memang mampu untuk dia safar di awal siang maka di awal siang nah ini ini kita mempertahankan apa yang beliau apa contoh mendapat doa dari beliau yaitu barokah ketika dia enam di awal siang yang mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya adalah baik. Ini safar bidohir. Wa safaru bisairil kolbi an asfali safilin. Ya, dan yang kedua adalah safar dengan jalannya sebuah hati dari yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah ila malakuti samawati kepada enam kerajaan langit ini ini yang kedua yaitu bahasa safar bahasa ketika ini bahasa untuk pemakaian yakni memegang pada suatu al-haq kebenaran ketika seorang apa hatinya yang satu fanatik yang satu tidak fanatik nah yang satu fanatik nggak mau safar nggak mau berpindah tetap dalam kondisinya di atas agama nenek moyang mereka ini yang satunya karena dapat hidayah, maka berusaha hatinya berjalan. 6. Untuk memegang yang benar atau yaitu pindah satu tempat di situ di tempatnya ahli sunnah wal jamaah ketika di negerinya banyak satu kesirikan nah ini ini termasuk wahada asraful safarin dan ini adalah seutama-utamanya sembilan mulianya orang yang bersafar ini. Jadi coba kita lihat kondisi umat sekarang ini. Mereka nggak mau safar hatinya, mereka nggak mau berpindah. Tetap mereka di atas agama nenek moyang mereka. Yang selamatan, yang selamatan, yang matang buluh, matang buluh. Nggak mau untuk berpindah. Sudah. Ini. Fa innal waqifa alal halati alati nasya'a 'alaiha maka sesungguhnya orang yang berdiri diam termangu-mangu al-waqif yang berdiri alal halati di atas keadaan yang dia tumbuh di atasnya akibal wiladah setelah kelahirannya kecil dibesarkan di kalangan orang-orang ahlu bid'ah ya orang-orang yang izbiyah hizbi ini besar sehingga hatinya pun bagaimana keadaannya biasa tersirami dengan khurafat-khurafat atau kesirikan atau kebitahan atau kemaksiatan dia berdiri termangu-mangu diam di atas keadaan demikian yang dia tumbuh di atasnya setelah dari lahir keadaannya ini al jamidu alama Talak kofahu bitaklid minal aba kejumutan ya di atas kefanatikan yang ia ambil secara cepat talak kof ini diambil secara cepat oleh orang tersebut yang dia berdiri termangu-mangu melihat orang safar untuk pindah ke tempat-tempat yang baik nah memegang as-sunnah dia tetap ya diam termangu-mangu di atas keadaan yang demikian di atas kejemutan, di atas kefanatikan. Dia ambil dengan cepat. Nam, dengan cara bitaklid, dengan taklid minal aba dari nenek moyang mereka. Dan demikian. Yang demikian lazimun darajatil kusur. Ini akan melazimkan yaitu derajat kerendahan ini ya orang yang diam termangu-mangu, enggak mau safar, enggak mau pindah, enggak mau hijrah dari di atas yang demikian, di atas kejemutan, di atas kefanatikan, tapi dia malah justru mengambil enam tanah moyang mereka dengan cara taklid. Nah, ini lazimun melazimkan mengantarkan derajat yang kerendahan, derajat yang rendah. Dan juga qani'ul bitar batil naksi merasa cukup dengan kedudukan yang kekurangan serba kekurangan merasa cukup ini dia merasa cukup merasa benar sudah cukup apa yang kita terima dari nenek moyang mereka Nam, sudah kita cukupi, nggak usah kesana kemari. Nah ini. Wa mustabdilu bi mutasayyi'i ardihi samawati wal ar. Dan mengganti ya mengganti yang keluas mengganti dengan keluasan langit dan bumi dengan sesuatu yang dul mata sisni wa habsi mengganti enam keluasan bumi dan langit itu adanya sebuah surga enam adanya sebuah kebaikan-kebaikan mereka ganti dengan apa yaitu kegelapan di penjara penuh dan kegelapan dan juga kesempitan dalam satu tahanan. Nah ini mereka mengganti yang demikian yang harusnya mereka memperoleh enam keluasan mendapatkan surga enam seluas langit dan bumi tapi mereka enam di atas apa nenek moyang mereka nggak mau safar mau nggak mau meninggalkan apa yang mereka enam di atas Kebetulan tersebut diganti dengan kegelapan. Penjara yang gelap, tempat yang sangat sempit. Nah, ini. Walam arafi bin nas syai'an kanaksil qadirina ala tamam. Dalam suatu syair Nam syair dari mutanabih beliau mengatakan walam uyu uyubin nas syai'an dan saya tidak pernah melihat Nam aibnya manusia sedikit pun yang sangat dasar seperti aibnya yang kurang ya yang dia mampu tapi kurang untuk mendapatkan suatu kesempurnaan ini dia nggak mau untuk mendapatkan yang sempurna itu mendapatkan surganya Allah Taala seluas langit dan bumi tapi dia malah enam fanatik di atas nenek moyang mereka nah ini adalah merupakan satu aib yang sangat besar merupakan kekurangan yang sangat besar. Padahal dia seorang hamba yang katanya mengaku menyembah Allah Taala taat kepada Rasulnya. Illa ana hada safara kecuali enam selain itu juga bahwasanya safar ini itu poin yang kedua yaitu safar dengan berjalannya hati ini poin yang kedua ini lama kana muktahimahu fi khatrin khatir itu penuh ya banyak dikelilingi oleh satu rintangan-rintangan yang sangat banyak ini safar model yang kedua ini yang dia ingin melepaskan berpindah kepada al-haq ini penuh dengan suatu kerintangan yang sangat banyak andarasat masalikuhu dan juga jalan yang ditempuh cukup sulit. Nah ini, ini model yang pertama. Eh yang kedua, penuh dengan rintangan dan juga cukup sulit untuk menjalankan safar yang kedua tersebut. Karena akan menghadapi berbagai macam rintangan, apakah olok-olokan, apakah nam dari keluarga sendiri, ataukah dari tetangganya, ataukah dari masyarakatnya, ini penuh dengan rintangan-rintangan yang akan ia lalui. Taib wal alam bisawab ila huna